Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man balah amma ba'du Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Mawlana Muhammadin sallallahu alaihi wasallamah وإلى حضرة سلطان العلياء القرباني وعطى الصمداني سيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد الرفاعي سيدي أحمد البدوي سيدي إبراهيم داسقي سيدي سعد الحسن الشاذلي وسيدي شيخ محمد بهاء الدين نقشبندي وسيدنا فقير المقدم محمد بن علي بعلوي والإمام عبد الرحمن السقاف وأخيه علوي وإخوانهم وأخواتهم وأصولهم وفروعهم خصوصا ولي التسعة في إندونيسيا إلى حضرة سيدنا الإمام أحمد رحمة الله وسيد ملك إبراهيم ومولانا عبد الغفور وشريف أحمد فاطمة شريف مغفورة ومولانا إسحاق وسيدنا العليم المرتضى على رضا سنن كنجن سنن مديلان وإلى حضرة سيدي شيخ عبد الله صاحب كرسي وسيدي شيخ سيدنا الإمام أحمد رحمة الله صاحب أمبل محمد عين اليقين صاحب كيري وسيدنا الإمام هاشم كان سنن درجات ومولانا إبراهيم كان سنن بونang ومولانا جعفر الصادق كان سنن قدس ومولانا عبد الجليل كان سنن جبارة wa Maulana Zainul Abidin Sunan Qadi Demak Masjidil Imam Ahmad Hisabuddin Kajeng Sunan Lamongan wa Maulana Sultan Abdul Fattah wa Adipati Yunus Sekar Seto Lepen Panjanganipun Siti Syekh Sultan Tergono wa Maulana Imam Absainal Imam Muhammad Al-Maghrubi Demak Masjidil Imam Rahman Raden Zahid Kalijogo wa Sayyid Maulana Abdullah Pangeran Ibn Kadilangu Sunan Hadi Kadilangu Said Umar Said Said Muryo rahman Abdurrahman Ar-Rumi Panjenenganipun Maulana Syarif Hidayatullah wa Maulana datul Kafi penutup Komo Pesambangan Sri Bambu Daim Pengiran Cokrobuwono saya bayanilah saya mursyahadatilah Ibu seribu Sri Girang wa Kiai Agung Muhammad Abdul Salam ikuti Penata Sangin Bungangan ya Abdullah Rokoselo Wa Maulana Al-Habib Abu Bakar bin Toha Sohib Geritan Sayyidina Sayyidina Imam Abdullah Tolabuddin bin Sayyidina Imam Husain bin Yahya sahib Masin wa ila hadrati maulana syarif abdullah syarifuddin mahal mangrupi wonobodro wal imam ja'far sadiq bin talib bin sadiq bin yahya syarif wonobodro agung Pekalongan awal agung Pekalongan tani Ki Gede Bawurekso Ki Hasan mutawi Ki Ahmad Kosasi agung Cempaluk Pekalongan وإلى حضرة جميع مشايخنا الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب علوي بافقي ومن جنن بن حبيب علي بن أحمد والحبيب هاشم بن عمر بن يحيى وسيدي سيدي شيخ محمد إدريس كي مرتضى كي عمر خطاب كي عباس كي فضلي كي مذاكر كي عبد الكريم كي صالح بونجol كي صادق بونجol كي عبد الرحمن كي صادق putran وإلى حضرة سيدي شيخ خمسة كي أشعري كي مالكي كي سيلان وكي جنيد وكي مرحمدان وكي أحمد وجميع المشايخنا في ماسن خاصة والورغاسم خاصة وثم إلى حضرة أرواح والدينا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا أمنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا وشيخنا ومعلمنا خصوصا لك يا هاشم عساري وكي حسب الله وكي وهاب حسب الله وكي عبد الله سلام وكي أرواني كي عسناوي قدس والمؤسس نهضة العلماء خاصة الفاتحة ingkang kula hormati panjenenganipun para yai, para sesepuh, bini sepuh, khususipun Kyai Samsul Ma'arif akhina billah saking kali Kaliwungu ugi panjenenganipun Kyai Maskuri lan para takmir masjid pimpinan-pimpinan GP Ansor Banser Ibnu Ibnu IPPNO Fatayat pimpinan cabang Muslimat pimpinan cabang Nahdlatul Ulama dan Pekalongan dan pimpinan Banser GP Ansar khususipun pun Asem sa anggotanipun lan panjenenganipun kang kula hormati panjenenganipun Bapak Musbika, Bapak Camat, Dan Ramil, Bapak Kapolsek, sak perangkat sanggotanipun Mugi kang kula hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Banjiran sak pun para adik-adik kula jamaah sedulur hadirin wal hadirat rahimakumullah nembe mawon kita sami mirengaken midhangetaken pinten-pinten kata-kata mutiara ingkang boten ternilai hargane khususnya kangge obat kita sedaya obat batiniah kita rabu iman Islam kita sehingga mugi-mugi kelawan pinten-pinten nasihat utawi fatwa wau anda dosakan nukulakan manah ing niat perkawis kesayan kesayan hingga beto manfaat datang perkawis agomo lan negara Allahumma amin keprihatinan keprihatinan sebagai orang ahli sunnah wal jamaah khususnya sing diwadahi wonten Nahdlatul Ulama sehingga melahirkan beberapa generasi-generasi kita yang cukup kita handalkan khususipun Ibe Ansor Ibnu ngantos Banser lan Rijalul Ansor lan mugi-mugi tumbuh sebab ngerti sejarah yang nek ngerti sejarah niku weruh rekasane aja maneh kok sejarah sing sifate umum para tokoh ingkang wonten Indonesia anak niku nek ngersani ngerti sejarah wong tua nek nurupan roh sejarah wong tua nek nyambet gawe weruh nek sejarah wong tuwa rekasane gedhe anak Allah anak-anak kita semuanya akan menjadi regenerasi yang tidak akan memalukan wong tua ini. sebab nopo ngerti riwayat hidupe wong tua loro dari mulai jokone mesantrene pendidikane ngantos nikahipun nganti duwe anak weruh rekasane wong tua, sing kerja berat kaya tombe ora kenal ketiga rendeng kaya apa kesele wong tuane dhewe sing ten sawah yen musim ketiga kaya niki panase banyune rada rekoso sing diarepake panene apik supaya parine tandurane ora abus marga sepining banyu terpaksa terkadang rebutan banyu sehingga arep gelut gara-gara sawahe utawi kebone kering rekoso-rekoso dilakoni anggone macul rekoso-rekoso dilakoni anggone nyepeda utawa becak menawi musim rendeng ojo takon musim atis angine gedi kepripun sawahe bek tambah api esok-esok wis ngurusi sawah kebon dan lain sebagainya niki nek bocah tanggap anak-anak kita tanggap hal yang demikian insya Allah generasi kita itu tidak akan menjadi generasi singkurakan, generasi meruh enak malam niki kita bangga hampir mayoritas yang ada di depan kita adalah generasi anak-anak kita anak-anak muda Kalian adalah harapan kami. Kalian adalah kebanggaan kami. Orang mung dino iki tok aku ngomong. Ke depan dan selanjutnya jembatan emas kalian adalah sangat panjang, masih perlu meniti dan perjuangan tidak semudah teori dan yang akan menjawab tantangan umat ataupun tantangan bangsa ini adalah di pundak kalian mampukah kalian-kalian ini mencetak pada diri panjenengan piyambak wahai generasi muda anak-anakku yang kubanggakan menjadi patriotis patriotis umat dan patriotis patriotis bangsa yang tidak mudah digoyahkan bagaikan lautan lautan itu nek musim rendeng kabeh kali nek banjir di laut yo ya nggawa limbah nggawa sampah dan lain sebagainya durung kapal sing liwat entah itu kapal nelayan nganti kapal yang besar buange kotoran sing ning jerone perahu utawa kapal mlebune kabeh ning laut tapi yang saya kagumi di laut cuma satu iwa ebe ora nah iwa nggone laut is member nopo ini filosofi apa di filosofinya ditekani banjir semono gedini sing limbah dan lain sebagainya kapal sing lalu lalang lintas ning jerone laut ning jabone laut sak pirang-pirang ngoten ning hebate tidak bisa merubah asinnya air laut ini sing istimewa jati diri laut itu bisa menjaga tidak pernah tergoyahkan oleh papan, angin, gelombang, riba, ubah air laut tidak pernah mampu menggoyahkan asinnya air laut. Saya sangat bangga apabila pemuda regenerasi Indonesia mempunyai jati diri ora, ora kalah karo lautan. Itu. Ini istimewa. niku perlu dicamkan khususnya untuk rijal rijalul ansor yang bisa memberikan satu percontohan yang luar biasa untuk patriot-patriot bangsa patriot-patriot umat masa depan dari masa kini sampai masa depan nanti yang tidak akan memalukan kesepuan-kesepuan kita di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iki peruh ning perjuangane wong tua. Yang kedua kita memahami pelajaran, memahami sejarah bagaimana keluh kesahnya, nasibnya, perjuangannya poros sesepuh kita dari kiai-kiai nganti guru-guru kita. ditarik menginggil malih luweh dhuwur weruh perjuangane para ulama para tokoh bangsa tokoh umat dari segala lapisan dari bangsa ini yang ikut andil besar dalam mensiarkan agama yang kedua dalam andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan Dewi iki wis ora menangi aja maneh kok manggul bedil, manggul bambu runcing bae, Bu. Orang-orang kita dahulu wetenge ngelih ditaleni tambang kenceng bisa ngucapake dengan semangat merdeka merdeka wetenge ngelih isi iso melayu melayu ini kenceng luar biasa semangat berjuang membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan lah iki nek ngucapake merdeka wetenge wis wareg merdeka wis bareng jauh wis jauh lu kok isane ngono beb oke, kalau dahulu orang yang mengatakan merdeka karena perutnya lapar itu lapar panganan aja dikira urwe panganan baik nek ora wedhus lemu ditengok sing dibayangake kene disate enak iki ini digulih nah urwe kaya kue pemu beng bae jarang yang berpikir iki kambing bibit api iki kembang ke kepriye ini untuk income dan lain sebagainya mari kita kembangkan itu Tutu dipikir ki kanggo sate karo gule lah orang-orang dahulu lapar bukan karena makanan lapar dan dahaga kemerdekaan biar merdeka gimana dari belenggu penjajah dan kebodohan orang-orang kita dahulu coba contohnya rasa ado-ado asyid Kanjeng Kiai sayang lisannya itu sudah tidak bisa dilihat Susti Pernis biyen ning kono ana tulisane malah sedone sih tak tulis taune Kanjeng Kiai Agung Sayyid Abdullah Tolabuddin bin Kanjeng Kiai Agung Sayyid Husain bin Yahya Sedo tahun sewu rongatus patang puluh loro dulu ada tulisannya esuk-esuk kula diter karo Ki Mundhafar gawa sila kantha sing gedhi tak dengok tak perbaiki temriku tak kusek pernisi sithik-sithik lahir temriku tulisannya mulai nampak lah niku terus terbingkingnya berapa makam-makam yang tanda makam kuno nisannya Ono tulisan ne barang sing ten beriku wenten namine Dharma tulisan Jawa niku anak buai. ketika beliau membuat satu pertahanan yang kuat luar biasa wenten Masin keranten panjenenganipun termasuk pendukung Kanjeng Pangeran Dipo Negoro. Lu Masin niku luar biasa Iki sejarah. Belum yang lainnya masin sipun sing anyar-anyaran bingi dhewe wis meh akeh kelalen. Tipe Diponegoro saiki ya tipe Diponegoro 182530 selesai. Kiai Mojo, sendot Prawiro, Dirjo dan tokoh-tokoh yang lain Dewi sejarah akeh sing ora ngerti. Terus sejarah Pak Dirman sing wingi tok Pak Dirman. Pak Karno, Pak Harto, kita tidak mau melihat latar belakang politiknya. Gus Dur, kita pun tidak mau melihat latar belakang politiknya bagaimana tapi apapun jujur atau tidak para beliau khususnya telah ikut andil mengisi kemerdekaan jadi bisa manfaatake wetenge warek niku kanggo ngisi kemerdekaan nek biyen wetenge kosong kanggo mencari merdeka dahaga luar biasa Nah niki. Basim Asari ya seorang kaget ini jenengan ningali sejarah riwayat ibu Basim Asari sang kiai itu sayang kok sekarang tidak diputar kembali niki lo Mas Ansor Mas Cabang NU NO, niki perlu tahu generasi-generasi ini untuk mengetahui siapa beliau beliau ingkang pulau sebat akhirnya menten nginggil wow Mengapa anak-anak kita mudah digoyahkan? Keranten keroto-roto kepaten obor. Lah nek wis kepaten obor ora weruh perjuangane wong tuwane dhewe ora ngerti aja maneh perjuangane bangsa. Niki kula tak ngomong santai mawon. Sing kira-kira temu akal ngoten mawon. Ora wani aku ra iso ngomong sing serius-serius dek-dekan baik keduren ke kecengklak walaupun bagaimana Pak Karno punya andil besar proklamator bangsa ini Harto bapak pembangunan Gus Dur pencerah yang luar biasa ini orang-orang kita diantawisipun. pun Nah kalau sejarah-sejarah kita ini sudah mulai diprotoli aku tak takon mereka gua awak EDW dhewe kuwi selain meruh apal pulau Indonesia Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali. meronone wis akeh sing ora apal. Kata sing Nggih nek kula kritik sekedhik niku ngoten nama. Iki dek dikbud, nek cara biyek Pedanka nek saiki Diknas. Sempat membuat buku nama pulau-pulau Indonesia sehingga regenerasi kita itu mengetahui ini loh milik Indonesia kemana buku itu kita tanya sekarang atau Mas Banser nyponsori Rijalul Ansor nyeponsori ayo tulis dilengkapi ning kono nek bisa sampai kebudayaan nih gawe buku jaluk total karo sapa dikdikbud kono disahke buku ini bagikan nganti RT nganti tekan sekolahan nganti tekan masyarakat iki lu negaramu iki lu kekayaan negaramu margone akeh ora ngerti bak dan kecolongan pulau si juta pulau loro kaget margo ora ngerti iki ini si akeh wong pinter engko nek wis masa depan mana? sing ngerti tambah pirang atus tahun atau pirang puluh tahun wallahu alam mung bisa donga Allahumma fi fima hadait wa fina fima afait wis ngono Niki prihatin. Mengapa keprihatinan keprihatinan sing kaya mengkene kok dinengno ae, dipelihara? Kapan maju kita? Wahai generasi muda. Wahai Rijalul Ansor. Wahai IPPN, IPPNO, IPNU dan lain sebagainya. Lah niki perlu adanya penanganan-penanganan hal yang demikian sehingga kita mempunyai kefanatisan-kefanatisan dalam akidah terutama ahli sunnah wal jamaah nomor kali pun fanatisme I am in Indonesia saya adalah putra Indonesia saya bangga menjadi bangsa Indonesia saya bangga menjadi putra Indonesia kemana sekarang melentur seolah-olah kalau kita disebutin luar negeri deh orang kebenaran ngaku bangsa Indonesia isin mati niki kita dinengke menular penyakit ini Nah kalau ini jati diri luar biasa masa merasa mencintai, merasa memiliki luar biasa dalam republik ini, insya Allah wong ngarep korupsi niku wedi ora usah cerita korupsi sing model-model nek ora adil wedi margo nopo sangat tinggi mencintainya kepada bangsa ini kepada republik ini tapi nek wis iki melentur ya cokot-cokotan dhewe ukrume kolu lah ini kerantan apa sudah melenturnya merasa mencintai dan memilikinya nah niki Ini pun rijalul ansor Semoga Rijalul Ansar bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada regenerasi. Apalagi wis munculé wau sing dipun terangaken dhateng panjenenganipun Ki Samsul Ma'arif. Akidah-akidah sing macem-macem. Ini prihatin, prihatin. Wis kiye dijeblokake karo kiye, iki dijeblokake karo kiye, iki dijeblokake karo kiye sehingga polisi karo tentara karo kiai ngurusi ribut banyak orang tawuran demo mengko seje mana urusannya mubeng mawon negara liya negara liya Pak kadek tang peluru sing istimewa senjata sing top angkatan udara nih darate nih dari mereka perusahaan-perusahaan luar biasa ngetop sing duwe wong liya saya tidak mau mengatakan satu bangsa nggih kirang tepat orang lain kita hargai penemuannya dan ilmiahnya kedua orang cukup ikut apa nih? ilmu kedokteran kadik peralatan kedokteran nganti obat-obatan kadik tablet nganti tab kapsul belum alat-alat pendidikan komunikasi yang melalui handphone, komputer dan sebagainya sopo singgawi sektor pertanian nganti klengkeng apel sak lain-lainnya padahal Indonesia subur sing oleh nomo wong liya jambune nandure nang Indonesia sing rabuk dhewe sebab sing gedhekke dhewe barang meski dijambune api mbok ngomong jambu Indonesia ora munine jambu bang takon nasib nasib itu kaya kowe kok dingu <laughs> ya haji ben ajaib al getuni coba lele ini uripe nang banyu Indonesia puripur Indonesia gede lele dumbu asale bang teko wong liya maneh sing oleh nganti tekan durene sing gedhekke dhewe apa dhewe kabeh sing oleh duren bang dhewe alhamdulillah sing keduman gula Jawa kaya kowe kok ora isin najibe lah nek nyong cara muni aksi ini jam apa Bib Indonesia ini iya, Bangkok Bangkok raimu begitu pulang Indonesia Bangkok Bangkok dasmu makanya sampai anak ditawani tak ini jambu apa Edo oh no melempem pemuda duren duren duren Indo iya. marah sip marah wis mangane karo umpetan wedi nek konangan adine nah napa Kang jambu jambu jambu apa lekok ya nah, wis mangane kopi ya maneh sin-sin ya Lah niki kemana harga diri kalian kemana jati diri kalian mana kehormatan diri anda selaku bangsa Indonesia ini lo kena digugah sampai aku dulu dipecut supaya apa jati diri insya Allah kalau ini tumbuh melekat orang no mengharap cokot-cokotan nah ini kira munculin anane korupsi dan lain sebagainya oknum-oknum tersebut orang ini merasa memiliki pemerintah ini negara ini bangsa ini sing penting tengrek wetenge warek itu akibatnya makanya kalau salut terakhir tulunglah sejarah ahli sunnah wal jamaah kita sebetulnya yang ngomong itu nek atas nama pimpinan NU kurang tepat kalau pimpinan Torekoh mengusulkan khususnya untuk Rijalul Ansor wenten warung asem ini ayo mulai bagaimana kita membangkitkan ahli sunnah wal jamaah ini ojo durusi wong sing angel kaya sing ora seneng tahlil tak ora temen sing penting tahlile ake kaya ora seneng muludan nengke sing penting muludan ake. penak suwi-suwi kesel dhewe woceh terus dengoke peris pak ora liren solin ya. soliren bar kini tahlil tetap jah, jalan gampang mawon aku gelem rem urusan tahlil aku rapat tahlil cuma tulung aku gantek no ono ora kalimah sing ngungkuli la ilaha illallah tulung gantek no kue babes Mbok ana ana mbok menawa ana sing kalimah ngungkuli kalimah la ilaha il wis telung lurok nang kunjung tak liren tahlil mbok nek perlu raimu mati ora tak tahlili po angel-angel temen lah wis wedae jangan angel tuh ojo turu sinyun sewu ketinggalan nanti ketinggalan dengan bangsa lain yang sudah maju luar biasa nyoh niki. Tapi apa salahnya untuk mengatakan itu seperti kisah Samsul untuk memperkuat akidah kita. Itu kan peringatan orang no salah. Lah dari kita, ayo bangkit kalian generasi-generasi muda menjadi patriotis-patriotis bangsa dan agama ini rapatkan jajaran kita jangan sampai memberikan celah seujung rambut pun yang akan memecah belah umat yang akan memecah bangsa Hindu Hindu oh, no semangat wis dawa-dawa wis ngelih oh. salah jam siji jam siji sementara kan sakit kula sampaikan mugi-mugi Allah taala maringi manfaat dini wa dunya wal akhirah bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat utbil bidayat wa nihayat khalifatillah fi khuzainil ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi ma sadatil isadatil qadat salatan tahtahulana lana biha ababal khairat wa sa'adat fid dari dunia dari daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina makanu fi jamil jihad wal bilad khususan waladana Indonesia khassah wa tunjina biha wa iyahu min jamil ahwal wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya walil hasanat wa qadiyal hajat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin kirang pun alamu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks.